الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله Sebagaimana telah kita ketahui dan kita yakini bahwasanya Allah Azza wa Jal menciptakan kita semuanya untuk beribadah kepadanya. Dan adalah para nabi, para rasul diutus oleh Allah untuk menjelaskan bagaimana kita beribadah kepada Allah. Sehingga wajib bagi kita untuk beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh mereka salawatullahi wasalamuhu alaihim ini pembahasan yang akan kita sebutkan pada kesempatan pagi hari ini wajibnya kita beribadah sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh para nabi dan rasul Allah mengutus nabi untuk kita contoh Bukan hanya untuk kita dengar kemudian kita tinggalkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat agar kita melihat beliau sholat dan mencontoh bagaimana sholat beliau. Demikian Nabi kita diutus oleh Allah. Makanya Nabi berpesan kepada kita terkait dengan ibadah sholat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah niki nek kula panjenengan sami kersa nderek napa ingkang dipun contohake dening Rasul, ini kaum muslimin akan rapi, akan sama. Tapi kalau masing-masing menciptakan sendiri ya, Bagaimana mengangkat tangan, bagaimana menurunkan tangan akan berbeda satu dengan yang lain. Tetapi ketika kita mencontoh Nabi, beliau memberikan contoh bagaimana mengangkat tangan ketika takbir, Terkadang beliau sejajar dengan telinga Allahu Akbar Terkadang sejajar dengan pundak Allahu Akbar Dua-duanya boleh Karena diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau dikembalikan kepada kreasi masing-masing Mungkin yang satu mengangkat tangannya tinggi Yang satu ditaruh di bawah Yang seperti ini akan rusak ibadah kita Demikian juga ketika melakukan ibadah haji Nabi melakukan ibadah haji bukan untuk dilihat kemudian ditinggalkan. Bukan untuk itu Nabi diutus oleh Allah. Beliau diutus untuk kita contoh. Makanya ketika Nabi melakukan ibadah haji dan itu haji yang pertama dan terakhir bagi beliau, haji wada. Beliau berpesan baik-baik kepada umatnya, Lita'hudhu anni manasikakum." ambillah dariku bagaimana kalian melakukan ibadah haji kalian. Kemudian Nabi mengingatkan, boleh jadi aku tidak berjumpa dengan kalian tahun depan. Ya, Nabi SAW mengingatkan, bisa jadi tahun depan saya tidak ketemu kalian. Dan ini wahyu, betul. Tahun depan beliau sudah meninggal dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi berpesan untuk kita mengikuti bagaimana Rasul melakukan ibadah haji. Bagaimana kita tawaf? Kita harus tawaf seperti tawafnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melawan jarum jam, jarum jam itu arah orang yang melakukan tawaf. Kalau masing-masing kita ngarang sendiri, sudahlah saya akan melawan arus, rusak nanti apa yang terjadi di mana di tempat tawaf. Nabi juga ketika melempar jumroh, beliau memegang kerikil-kerikil sejumlah tujuh kerikil yang ukurannya kecil seperti ruas jari kurang lebih atau lebih besar sedikit. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sembari membolak-balikkan kerikil tersebut Nabi mengatakan amsala hadza farmu wa iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulu dengan kerikil-kerikil sebesar inilah hendaknya kalian melempar jumroh hati-hati kalian dari melampaui batas jangan berlebih-lebihan lemparlah dengan batu yang seperti ini Hati-hati dari melampaui batas. Sebab umat sebelum kalian mereka binasa karena mereka melampaui batas. Melampaui batasan yang telah diajarkan oleh para nabi dan rasul. Iya. Itulah ketika kita melempar jumroh. Namun sebagian kaum muslimin tidak tahu atau tahu tetapi saking bersemangatnya tidak mengikuti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil batu-batu yang besar Bahkan di antara mereka ada yang mengambil bukan batu, sandal dan seterusnya. Seakan-akan mereka sedang melempar setan dalam keadaan marah mereka lempar jumroh. Padahal kita melempar jumroh untuk menegakkan zikir kepada Allah. Seraya kita mengucapkan Allahu Akbar satu lemparan, Allahu Akbar lemparan yang kedua, Allahu Akbar dengan penuh ketenangan. Iya, itulah yang dicontohkan oleh Nabi saw. Alaihi Wasallam. Maka ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah di majlis yang mulia ini kita ingatkan bahwasanya firman Allah Azza wa Jalla wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku yakni beribadah kepadaku sesuai dengan apa yang diajarkan oleh nabiku tidak masing-masing orang menciptakan amalannya sendiri bagaimana beribadah kepada Allah tidak iya ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah sehingga mari kita belajar kita tidak ada yang sempurna, masih banyak yang kita tidak tahu. Wajar ketika kita kemudian terjatuh kepada kesalahan. Namun akan menjadi kesalahan yang besar kalau kita tidak tahu kemudian kita tidak belajar. Maka Nabi mengingatkan untuk kita terus menuntut ilmu. Tolabul ilmi fariubatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama wajib atas setiap muslim. Ya. Maka kita berusaha untuk sesuai dengan tuntunan Nabi dalam segala hal. Kalau ibadah itu dikaitkan dengan sebab, mari kita lakukan sesuai dengan sebabnya. Misalnya gerhana, sholat gerhana. Sholat gerhana itu disyariatkan kalau ada sebabnya, itu gerhana. Kalau tidak ada sebabnya, tidak boleh kita sholat gerhana. Ya, kalau tiba-tiba kita memerintahkan atau minta panjenengan, mari sesudah sholat subuh, kita sholat gerhana. Panjenengan kersom, Tidak boleh, tidak ada gerhana. Kita sholat gerhana, tidak boleh yang seperti ini. Karena sholat gerhana ada sebab yang harus ada untuk kita melakukan gerhana. Demikian juga masuk ke dalam masjid. tahiyat al masjid ada sebabnya. Sebabnya itu ketika kita masuk masjid. Kalau kita tidak masuk masjid, tidak boleh kita melakukan sholat al masjid. Demikian al muslimin, sesuai dengan sebabnya. Demikian juga al muslimin, terkadang sebuah ibadah dikaitkan dengan waktu. Maka lakukanlah ibadah itu sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sholat subuh ada waktunya, sholat duhur ada waktunya, tidak boleh seorang melakukan di luar waktu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebentar lagi kita akan membayar zakat fitrah. Demikian terkenal. Zakat fitrah sesungguhnya yang benar adalah zakatul fitr. Ya, tetapi sudah terbiasa dalam lisan kita zakat fitrah. Ya. Zakatul fitr ini ya, adalah ibadah yang dikaitkan dengan waktu. Perhatikan baik-baik. Ya. Jangan kita merasa santai, tidak memperhatikan waktunya. Zakatul fitr itu zakat yang wajib dikeluarkan ketika Ramadan telah usai. Yani waktu wajibnya zakatul fitri adalah ketika tenggelam matahari di hari yang terakhir. Kalau Ramadan 29 berarti tenggelam matahari tanggal 29 itulah wajibnya kita membayar zakat fitr. Ya. Sampai waktu yang terakhir adalah sholatul id. Sholat apa? Id. Kalau ada seorang yang membayar sesudah sholat id maka itu bukan zakatul fitr. Dianggap sodakoh biasa. Ya, dan tidak dinilai sebagai zakatul fitr. Jadi waktu kita membayar adalah ketika telah tenggelam matahari hari yang terakhir. Namun ada ruhsoh, ada keringanan untuk kita membayar sehari atau dua hari sebelum Idul Fitr. Boleh kita membayar sehari atau dua hari sebelumnya. Dan tidak boleh kita membayarkan sesudah sholat id. Karena sesudah sholat id zakat itu tidak dianggap sebagai zakatul fitr. Ini perlu kita ingatkan ma'asyiral muslimin agar ibadah zakat fitr kita sesuai dengan tuntunan Rasul saw. Bukan hal yang tidak mungkin kalau ada orang yang mengeluarkan sesudahnya. Ya, karena tidak tahu atau mungkin tahu tetapi tidak mau derek napa di dipun acara kita ning Rasul. Saya akan tutup dengan sebuah cerita. Yang cerita ini saya dengar dengan telinga saya. Suatu saat ada sebuah pengajian atau ada muhadharah dan saya mendengar ternyata yang mengisi adalah seorang profesor, doktor. Kemudian dia mengatakan zakat fitrah itu mari kita kumpulkan dan tidak harus dibagi. Tidak harus kita berikan kepada fukara wal masakin, kita simpan dulu saja. Sampai satu tahun tidak apa-apa, kita puter, kita kembangkan, kita usahakan. Sehingga nanti tambah banyak, tambah banyak, manfaatnya banyak untuk kaum muslimin. Ya subhanallah. Ya. Apakah pantas seperti ini? Padahal Nabi SAW memerintahkan untuk dikeluarkan kapan? Sebelum sholatul id. Kalau masing-masing orang berpikir seperti itu ya sudah. Mari kita mengeluarkan kambing ketika idul kurban. Sudah tidak usah kita sembelih. Kita pelihara dulu satu tahun. Agar punya anak dan banyak-banyak-banyak. Nanti baru kita bagi pada orang-orang fakir, orang miskin. Apakah seperti itu? Tidak. Menyembelih korban pun ada waktunya. Yaitu kapan? Setelah sholat apa? Id. Ini beda dengan zakatul fitr. Kalau zakatul fitr sebelum sholat id, kalau korban sesudah sholat idul adha sampai hari yang terakhir dari ayamut tashrik 11, 12, 13. Tidak boleh lebih dari itu. Inilah sebuah contoh untuk kita berhati-hati dalam kita beribadah. Jangan hanya modal semangat saja kita ibadah, kita ibadah tapi tidak ngerti bagaimana tuntunan Nabi sallallahu Marilah kita laksanakan ibadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW agar hidup kita penuh penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah, bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.